Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap, terhadap mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai al-mutarad dan sudah kita selesaikan. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu al idrad fil matan atau yang dikenal mudraj. Yang dikenal dengan mudraj. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Al-idraju fil matan, itu ya. Naam. Al-idraj fil matan ini dari kata adraja yudriju idrajan. Paham ya? Dari kata apa? Adraja yudriju idrajan. Nah, jadi idraj dalam matan itu maksudnya apa? Di dalam matan gini maksudnya itu, kan terkadang ada matan hadis. Matan hadisnya itu sudah sampai situ tak kemudian perawi itu menambahkan sebuah penjelasan. Nanti akan sebutkan ketika kisahnya Rasulullah nah beberapa hari sebelum menerima wahyu itu Rasulullah menyendiri di Gua Hira. tahannas. Nah, disebutkan oleh seorang perawi yaitu Az-Zuhri rahimahullah, at-tahannus ay at-ta'abbud. Nah, ucapan ini namanya mudrat. Bukan bagian dari matan hadis, tapi dari seorang perawi sendiri fungsinya menjelaskan makna matan hadis itu. Paham belum? Paham maksudnya ya? Itu namanya mudrat. Jadi mudrat itu bukan kalamnya Rasulullah ya, kalam seorang perawi atau sahabat terkadang seperti itu. Mafhum? Ayo na'am. Nanti akan kita lewati contoh-contohnya banyak sekali ta'rifu pengertian mudrat idrat, makanuhu fi ma'tamsil kedudukannya bersama dengan contoh nanti, mata yuhkam bihi kapan dihukum itu mudrat. Jadi ada tiga pembahasan mengenai definisi idrat, kemudian kedudukannya bersamaan contohnya juga, tempatnya di mana saja terjadi idrat maksudnya gitu, bisa di awal, di akhir, di pertengahan dan kapan dihukumi itu mudrat. Pertama, al idrat fil matan, idrat yang terjadi pada matan an yudkhila ahadur ruwati fil hadis kalaman. Perhatikan baik-baik ini an yudkhila ahadur ruwati fil hadis kalaman min indihi biduni bayanin. Seorang perawi, salah satu seorang perawi memasukkan di dalam hadis sebuah ucapan yang ucapan itu sumbernya dari dia sendiri. Paham Seorang perawi hadis memasukkan di dalam matan hadis sebuah ucapan, nah ucapan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari dia sendiri tanpa ada penjelasan. Paham ya? Tanpa ada penjelasan. Maksudnya penjelasan bahasanya sumbernya dari dia itu Tiba-tiba seakan-akan sambung itu. Paham ya? Atahnus atau abud. Nah, langsung gitu loh. Nah, fungsinya apa? Imma tafsiranil kalimah. Fungsi pertama tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalimat atau kata yang rumit dipahami. Seperti tahanus. Tahanus itu apa sih? Nah, ternyata seorang perawi itu Az-Zuhri rahimahullah menyebutkan tahanus ta'abud. Oh, ternyata beribadah. Bukan bertapa. Amnya orang-orang mengira bahwa Rasulullah ketika sebelum menerima wahyu yang pertama itu di Gua Hira berdiam diri katanya bertapa. Padahal padahal at-tahanus at-ta'abbud beribadah. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Yang kedua, tujuannya apa? Kenapa tujuannya seorang perawi kok membawa kalam dia sendiri di situ? Au istinbatun lil hukum Atau tujuannya karena dia mengambil istinbat terhadap satu hukum. Paham ya? Nah, jadi dia mengambil sebuah hukum, nah barakallahu fikum dari hadis yang dia bawakan tersebut. Yang ketiga, au bayanan hikmatin atau fungsinya untuk menjelaskan sebuah tujuan atau sebuah hikmah. Nanti akan disebutkan semuanya, contohnya satu persatu. Paham ya? Kita ambil satu contoh dulu. Makanuhu ma'at tamsil. Kedudukan-kedudukan idraj. Maksudnya idraj itu terjadi di mana saja gitu loh. Paham maksudnya? Maksudnya apa tadi maksudnya? Maksudnya idraj itu terjadi di mana saja. Di awal, di akhir atau di tengah gitu loh. Itu maksudnya. Paham ya? Itu yang kita bahas ya. Wa yakunu fi awalil hadis wawastihi wa akhirih. Idrat itu bisa terjadi di awal hadis atau di pertengahan hadis atau di akhir hadis. Mahfum insyaallah mahfum? Ayo na'am. Jadi idrat bisa jadi terjadi di mana saja? Awal, tengah, akhir. Na'am. ini fi awali, contohnya yang awal perhatikan baik-baik. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asbighil asbighul wudu. Sempurkan sempurnakanlah wudu. Ini kalamnya ini bukan kalam Rasulullah Eh, di dalam hadis tersebut, tapi ucapannya Abu Hurairah. Ini namanya apa berarti apa namanya? Mudraj atau idraj. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mudrajun min Abi Hurairah. Kalam yang ditambahi oleh Abu Hurairah. Apa itu ya? Bukan kalam asli dari kalam Rasulullah. asbiqul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu-wudu kalian. Nah, barulah ucap Rasulullah apa? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air termasuk bagian dari neraka. Mana yang mudrat? Asbighul wudu. Di awal enggak? Di awal. Paham belum? Naam seperti itu. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Faqaluhu asbighul wudu mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ucapan asbighul wudu itu mudrat. Itu kalam yang ditambahkan dari ucapan Abi Hurairah. Paham ya? Kalam yang ditambahkan dari ucapan Abi Hurairah. Naam. Eh, bayanathu riwayatun lil Bukhari yang telah menjelaskan adalah riwayat di dalam Naam Sahih Bukhari anhu annahu qala asbighul wudhu fa inna Abul Qasim qala ah, ya ini dijelaskan dalam riwayat Bukhari jelas asbighul wudhu sempurnakan oleh kalian wudhu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qala nah ini berarti sambungannya utama berarti ini ha sambungannya utamanya siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa Abul Qasim itu? Rasulullah. Paham ya? Rasulullah SAW. Boleh kita berkunyah dan bernama dengan sama setelah Rasulullah meninggal tapi. Adapun ketika Rasulullah masih hidup, larangan bahwasannya bernamalah kalian dengan namaku dan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Pernah dengar itu ya? Itu larangannya berkaitan ketika Rasulullah masih hidup. Karena khawatirnya nanti menyamai. Adapun setelah Rasulullah meninggal dunia, mau berkunyah dengan Abul Qasim namanya Muhammad enggak masalah maksudnya setelah Rasulullah meninggal tapi ya. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Na'am barakallahu fikum rahimahumullah. Karena Abdul Qasim sallallahu alaihi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air termasuk bagian dari api neraka. Mafhum? Ini namanya idrat atau mudrat yang terjadi di awal hadis. Mafhum soalnya ya? Nanti ada juga yang terjadi di pertengahan hadis, ada juga yang terjadi di akhir hadis kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.